Tema kita yang kita angkat kali ini adalah Al-Hathu ala Nikah. Ya, Al-Hathu itu dorongan. Ala Nikahi untuk menikah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud sahabiyun jadirun, faqihun qari'un Dia adalah seorang sahabat yang faqih, yang alim juga banyak menghafal surat Rasulullah, surat Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan kiroahnya telah dikasih rekomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sarrahu ayyakru'al man sarrahu al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyaqra' ala kiraati Ibnu Ummi Abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar seperti masa turunnya, hendaknya membaca bacaannya Ibnu Umi Abad yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan beliau dikenal seorang sahabat yang sangat tegas sikapnya terhadap pembelaan terhadap sunnah dan anti beliau terhadap bid'ah. Sehingga beliau mengatakan al iktisadu ala sunnah khairun. Ya. Al-iktisadu ya, sederhana. <clears throat> Bersikap sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada berbanyak-banyak di dalam masalah bid'ah. Dan sikap tegas beliau ditunjukkan pada saat menegur orang yang berhalakoh zikir menggunakan krikil. Ketika membaca bertasbihlah, subhanallah kerikil dilempar seratus kali, seratus kali, seratus kali. <clears throat> Setelah itu beliau mendatangi lalu mengatakan betapa cepatnya kalian tersesat, berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru meninggal dunia. Pakaiannya masih belum rusak, perobotnya rumah tangga masih utuh Kemudian orang mereka-mereka mengatakan, "Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan." Kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan, menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai. Inilah sedikit sekilas tentang seorang sahabat radhiyallahu an Abdullah ibnu Mas'ud yang hafal kurang lebih 70 surat dari Al-Quran. Pada saat Zaid ibnu Thabit membukukan mushaf, ditemukan pada Abdullah ibnu Mas'ud kurang lebih 70 surat. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar sabab wahai para pemuda Asy-syabab atau ya ma'syar, al-ma'syar itu jamaah. Dan al-syabab itu tingkatan manusia antara umur e, eh, 20 sampai 40. Itu syabab. Yang pertama adalah as-sabi, as-saba itu dari mulai 0 sampai 2 tahun. Kemudian marhalah yang selanjutnya adalah tufulah yaitu kanak-kanak dari mulai 4 sampai 6 tahun. Kemudian setelah itu adalah al-murahaqah dari mulai 8 sampai 11. 8 ah, eh, sampai 11. Kemudian setelah itu ada apa namanya? E, menginjak umur mulai uh, eh, asyabab asyabab itu aslinya adalah kuat. Jadi umur produktif ya antara 20 sampai 40 tahun. Setelah itu di atas itu adalah al-kuhulah sudah mulai uh, turun al-kahil ya sudah mulai dewasa. Lalu setelah al-kuhula adalah asy-syaikhukhah sudah mulai tua. Ya, itu asy-syaikhukhah Syekh Makanya dipanggil syekh uh, imma umron au ilman. Kalau umron umurnya berarti sudah tua, kalau ilman umurnya memang matang. Itulah dikatakan syekh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil ya ma'syarus sabab. Man istata'a al-istita'ah itu maknanya al-qudrah ala ala syai, mampu atas sesuatu. Contoh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila al istita'ah maknanya di situ adalah al qudratu 'ala syai' minkum al khitab kembali kepada al muslimun syababul muslimun al ba'ah ya al ba'ah Para ulama e, berbeda pendapat tentang masalah al-ba'ah maksud daripada al-ba'ah. Tapi secara bahasa dikatakan oleh Al-Maziri Al-ba'ah itu dari kata atau dari kalimat ba'a yatabawa al e, makanya dalam hadis Rasulullah man alaiya muta'amidan fal yatabawa artinya adalah tempat e, tinggal akhir al tabawa adalah tempat tinggal kenapa pernikahan kemampuan menikah itu dikatakan al-ba'ah karena seakan-akan ketika seorang laki-laki mampu menikah dan kemudian akhirnya dia harus mau tinggal bersama perempuan tersebut. Bahkan pindah rumah ke perempuan kadang-kadang itu kan. Adapun menurut arti eh, makna eh, yang dimaksud di dalam eh, hadis ini ya ma'syarus sabab eh, man istata'a minkumul ba'ah yang pertama yang dimaksud al-ba'ah adalah al-jima. Berarti man istata'a minkumul jima. Dan ini bersama konsekuensinya. <clears throat> Berarti maknanya wahai para pemuda yang mampu melakukan jima bersama konsekuensinya yaitu mu'anun nikah falyatazawwaj maka hendaknya hendaknya menikah. Berarti faman lam yastati'il jima li'ajzihi an mu'anihi. Barang siapa yang tidak bisa melakukan eh, apa namanya jima bersama konsekuensinya atau karena memang tidak bisa sama sekali karena adanya penyakit maka jangan menikah otomatis. Dengan demikian <clears throat> apa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jima' ma'a qudratihi 'ala mu'an ya bersama pembiayaan konsekuensinya dari mulai maharnya, biaya pernikahannya, e, nafkahnya, memberikan pakaian, makanan, minuman dan papannya semuanya, maka hendaknya menikah. Makna yang kedua yang dimaksudkan al-ba'ah di situ adalah mu'anun nikah biaya pernikahan. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat tidak signifikan karena pada akhirnya adalah memiliki satu makna. Karena orang yang mampu untuk menggauli tok tetapi tidak memberikan atau tidak mampu menjalankan konsekuensi pernikahan juga uh, tidak dibenarkan atau orang yang e, ternyata e, tidak memiliki biaya juga maka tidak di tidak dibenarkan untuk menikah. Oleh karena itu e, makna ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Maka barang siapa yang memang tidak mampu e, mengadakan biaya untuk pernikahan sehingga dia bisa melakukan e, pernikahan dan menjalankan konsekuensi pernikahan itu secara normal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan wa man lam fa alaihi bisawm. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk e, melakukan al, e, mengadakan al-ba'ah baik maknanya al-jima' bersama konsekuensinya, atau biaya pernikahan dan akhirnya ujung-ujungnya adalah semuanya sama, maka saran Rasulullah adalah as Maka hendaknya puasa. Dari sini para ulama seperti Imam Syafi'i sama Imam Malik mengharamkan uh, onani al-istimna karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya memberikan pilihan iman nikah atau puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam uh, Al-Qur'an walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Di sini juga Al-Qur'an tidak memberikan solusi istimna yaitu onani. Dengan demikian solusinya imam menikah <clears throat> kalau memang tidak bisa maka tasari, yaitu mengambil budak kalau memang juga tidak bisa, maka fa'alaihi bisawm. Fa inna lahu wija. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu uh, apa namanya dorongan menikah juga di dalam Al-Qur'an fankihul ayama minkum hendaknya orang-orang yang belum punya istri atau belum punya suami itu dinikahkan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam keadaan miskin, maka Allah akan berikan kecukupan. Nah, kalau memang di di apa-apain juga dilihat dari semua sisi akhirnya juga tidak mampu, maka fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Dan wija itu obat. Aslinya wija itu adalah raddul khasyatain ya e, dalam bahasanya itu <clears throat> me mengikat ya mengikat itu kalau kita e, apa e, biji apa itu biji ada di kemaluan itu diikat supaya tidak ada syahwatnya beda dengan ihsa kalau ihsa itu dihilangkan dan ini di dalam agama tidak dibolehkan cuma di sini Al-wija itu dipinjam sebagai bentuk majas. Seakan-akan puasa itu fungsinya adalah seperti fungsi orang yang melakukan mengebiri eh, apa namanya syahwatnya. Jadi kita tidak mau tidak melakukan ihsa ya pemutusan pengikatan e, syahwat kita dengan cara-cara medis tidak tapi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya sudah mengganti dengan cara puasa dan puasa itu statusnya sudah menjadi bijak artinya bisa eh, apa namanya eh, menduduki seperti eh, apa tadi itu pengebirian. Artinya pengebirian yang syar'i adalah ya puasa itu. Selebihnya itu di dalam Islam diharamkan. Maka di dalam Islam tidak ada rohbaniyah yang akhirnya adalah mengebiri eh, apa namanya alat kelaminnya atau mengikat atau bahkan mungkin eh, mengguntingnya, memotongnya di dalam rangka untuk supaya syahwatnya tidak bergejolak hilang akhirnya dengan keyakinan itu dia lebih dekat kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi dan ini dikatakan oleh Ibnul Jauzi termasuk talbisul iblis ala sufiin. Dan efek-efeknya orang yang menahan syahwatnya itu banyak sekali. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad juga dan Ibnu Qayyim, eh, maaf Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis ini diantaranya adalah nafsu makan akan lemah. Makanya rata-rata seorang pemuda yang sudah mulai kepengen nikah terus kemudian ditahan, itu gejolaknya itu biasanya nafsu makan kurang. Lalu eh, semangat hidup, gairah hidup itu tidak ada. Yang tidak kalah pentingnya itu per hari itu hampir pusing. Dan uh, panadol itu hampir jebol, ah, kan gitu. Habis. Ya, dikas pokoknya ibarat obat kepa, sakit kepala itu didiratain nggak ada yang pernah sembuh. Nah, itu alamatnya bahwa itu air mani sudah memuncak mempengaruhi ini otak kita kesehatan otak itu sudah tidak normal, makanya itu harus dikeluarkan. Makanya disebut di dalam bahasa doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzuka min syarri mani. Jadi mani itu ada yang positif, ada yang syar. Yang syar itu nanti kalau ditahan-tahan terus, imma uh, meledak akan menyimpang berupa pelaj- eh, penyimpangan seksual perzinaan dan yang lainnya atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang pada akhirnya mengikat, mengakibatkan banyak dampak tersebut yang telah saya ingin sampaikan. Dan tidak kalah pentingnya biasanya orang yang menahan mani itu juga nanti akan mengendap di wajah-wajahnya itu <clears throat> sehingga wajahnya pun tidak berseri-seri. Makanya kebanyakan melakukan hubungan juga akan merusak uh, anggota tubuh dan kurang melakukan hubungan juga akan merusak organ-organ tubuh itu. Sehingga air mani itu harus dikeluarkan secara normal menurut pandangan al-Islam. Menurut uh, para medis baik ya zaman dahulu maupun maupun sekarang. Namun Islam tidak uh, memberikan satu uh, kebebasan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ateisme orang Eropa uh, bahkan tidak mengenal batas sampai mereka salurkan ke hewan-hewan tapi Islam juga tidak mengenal kepasturan yang tidak pernah menikah sama sekali yang akhirnya juga akan terjadi berbagai macam ketimpangan dan juga uh, keganjilan di dalam diri orang tersebut makanya Islam menyalurkan hal itu lewat pernikahan kalau memang tidak bisa perbudakan tasari au ma malakat aimanukum kalau tidak bisa fa alaihi bisaumi fa innahu lahu wija. Gitu. Dan fungsinya pernikahan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di sini ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil fa innahu aghaddu lil basar. Fungsi daripada pernikahan adalah ghadzul basar. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, e, Innal mar'ata tukbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu dilihat dari belakang syaitan maksudnya bukan ala surati syaitan tetapi dalam konteks fitnahnya dan dilihat dari belakang pun syaitan. Waman absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika. Barang siapa yang kesetanan dengan perempuan alias tergoda dengan perempuan, maka hendaknya mendatangi keluarganya. kan solusinya pernikahan kan? Dan Rasulullah SAW juga me mewanti-wanti. Ya, tar, uh, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa' saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya buat laki-laki ketimbang perempuan. Eh, bahkan fattaqu fitnatan nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa hati-hatilah kalian terhadap fitnah perempuan karena yang pertama fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel ada pada perempuan. Nasallallahu al-afiyah. Makanya saya juga di sini sampaikan kepada pendengar sekalian terutama akhwat fillah, ibu-ibu dan juga mungkin mbak-mbak ya tolong yang punya tubuh mungkin agak ag agak bisa dijual kalau dalam bahasa pasarnya, kalau bahasa iklannya. Itu ditutup dengan baik. Dan jangan berikan kecuali kepada orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda menjadi orang yang telah dikatakan oleh Rasulullah, sinfani min ahli nari lam arahuma qabla." Ada dua ada dua kelompok calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat yang pertama adalah qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang kemana-mana bawa cambuk digunakan untuk mukul orang. Yang keduanya adalah nisaun kasiyatun ariyat ru'usuhunna ka'asnamil bukhti ma'ilatin muminat lam yajidna rihal jannah. Wanita yang pakaian tapi telanjang. Dengan keba dengan kebanggaan yang semu, dia bisa menjadi miss apa ratu kecantikan atau mungkin menjadi uh, apa nona abang uh, bang none ya. Semuanya dengan segebok recehan yang dia pegang tapi tidak tahu, tidak sadar bahwa kehormatan dan kesucian adalah segala-galanya. Setelah dia sadar tapi itu semua sudah rontok dan kalau dia merenungkan dengan baik yang termahal di dalam diri wanita dan semua kaum muslimin adalah al-haya dan Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan dalam lafaz lain mengatakan al-haya'u kullu khairun. Jadi rasa malu itu semuanya baik. Walhasil fa innahu aghaddu lil basar. Tertunduknya pandangan itu dikarenakan adanya suatu uh, apa namanya uh, apa do, apa fasilitas ya. Kalau laki-laki tidak difasilitasi, ya tetap aja jelalatan. Bagaimana laki-laki dianjurkan untuk menundukkan pandangan? Sementara wanita pamer aurat, ya pakaiannya sangat minim ketat transparan bahkan subhanallah eh, pakaian-pakaian yang dipakai kadang-kadang kita tidak tahu modelnya yang ada yang nyantol separuh ada yang nyantolnya seperempat ada yang transparan kadang-kadang dia berpakaian atau tidak itu tidak ada bedanya sehingga ghadzul basar yang telah diusahakan laki-laki ini terus bablas dan jebol terus dikarenakan apa? Mediasi untuk ghadzul basar itu tidak tidak sangat-sangat mendukung. Dengan demikian eh, Anda wahai wanita jangan menjadi sarang dan sarana. Sarang syaitan untuk menjerat laki-laki. Dan ada suatu ucapan yang sangat indah dari Sa'id bin Musayyib. Jika setan itu putus asa menjerat seorang hamba dengan berbagai macam kemaksiatan, maka dikirimkanlah tentara yang terakhir yaitu wanita. Subhanallah. Jadi jika seorang wanita, eh, seor, setan itu sudah putus asa, menggoda laki-laki, menggoda hamba Allah, maka dia akan jerat yang terakhir yaitu dengan wanita. Maka kita lihat banyak petokoh dan banyak orang-orang yang masya Allah berkelas tinggi jatuh luluh dan buk luluh lantah ya di pangkuan perempuan dan bahkan ulama bahkan ustadz bisa tersandung dengan perempuan kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan perempuan dan fakta berbicara kisah yang sering saya sampaikan adalah kisah Barseso yang juga telah diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Bagaimana seorang ahlul ibadah yang begitu tekun, yang begitu hebat, akhirnya digoda oleh setan putih. Kemudian akhir daripada perpisahan memberikan doa ruqyah. Akhirnya si Barseso diberikan pinter ruqyah. Meruqyah satu, dua. Akhirnya ada seorang putri raja yang kesurupan. Di Diruqyah balik lagi itu jin. Di Diruqyah balik lagi. Akhirnya menginap. Dan akhirnya terjadilah apa yang dikutuk oleh Allah wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'asabila dan akhirnya hamil dan berseso ketika ketakutan setan memberikan bisikan wahai berseso, jangan takut jangan khawatir gampang bunuh saja anak itu yang hamil atau apa kata Barseso di dalam batinnya perang? Bagaimana saya membunuh orang? Bagaimana nanti keluarganya mencari apa kata mereka bahwa saya ahli ibadah? Ternyata menghamili membunuh. Barseso gampang. Bilang saja, adik kamu dibawa lari oleh jin. Akhirnya betul. Dengan zon, ya, eh, bahwa dengan dia melenyapkan dan membunuh, menghilangkan jejak. Setelah itu cerita akan hilang ditelan masa. Kemudian setelah itu dia selamat. Ternyata tidak. Akhirnya setan membongkar kejahatan satu persatu. Yang akhirnya dia mati di tiang gantungan. Su'ul khotimah. Bukan itu aja. Pada akhir menjelang dia itu. uh, meninggal dunia di, di tiang gantungan. Iblis pun masih datang. Wahai Barseso. Kamu mau nggak saya selamatkan? Saya bawa terbang lari dari jeratan gantungan itu dengan syarat kamu sujud saja sekali ke saya. Betul itu diturutin sujud, tidak diselamatkan, tidak dibawa terbang. Akhirnya mati dalam keadaan berzina, membunuh, dan syirik kepada Allah. Nauzubillah min zalik. <clears throat> Nas'alullah al-afiyah. <clears throat> Inilah yang ingin saya tegaskan. innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena pernikahan itu di dalam rangka untuk menjaga kemaluan. Eh, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim sudah. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Menjaga kemaluan. Yang laki yang perempuan tersalurkan secara syar'i halal dan memang tujuan pernikahan diantaranya adalah menyalurkan kebutuhan biologis di samping mencari anak karena Rasulullah SAW mengatakan, Tazawwajul wadudul walud, fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyamah. Menikailah kalian wanita yang mencintai kamu betul-betul. Dan juga pinter, pandai uh, apa melahirkan. Karena saya bangga umat ini banyak. Di samping itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, ya, <clears throat> ahsanul farji, dan tujuan lain adalah mendidik generasi, melahirkan generasi contoh. Nabi Sulaiman alaihissalam bersumpah, eh, bersumpah mengeliling, eh, menggilir istrinya di dalam rangka untuk melahirkan generasi, generasi yang mujahidin, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Tetapi karena dia tidak mengucapkan insya Allah, akhirnya tidak lahir kecuali separuh anak. Kata Rasulullah, kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah, maka akan lahir semuanya menjadi mujahiduna fi sabilillah. <clears throat> ahsanul wa ahsanul lil farji. Nah baru di sini wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija karena itu sebagai sebagai obat eh, ikhwani wa akhwati fillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah pendengar radio Radio Roja. Eh, semoga kita semuanya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala istri yang solihah dan suami yang soleh. Eh, pernikahan eh, merupakan suatu eh, ladang amal dan sebagai sarana ibadah sebetulnya. Namun terkadang pernikahan itu banyak sandungannya dan sampai ada yang kesandung akhirnya uh, bukan hanya sekedar dia tidak bisa bangkit bahkan harus tenggelam bahtera rumah tangganya pecah. Dengan demikian saya ingin sampaikan resep uh, sukses pernikahan berumah tangga untuk menghiasi uh, seni bergaul antara pasangan ini. Pertama, hendaknya kedua pasangan baik suami maupun istri la tatawaqa'il kamal Jangan sekali-kali menggambarkan pasangan kita itu adalah pasangan yang sempurna. Apalagi menganggap malaikat yang tidak pernah bersalah. Makanya sering saya sampaikan, terimalah pasangan itu apa adanya dulu. Jangan juga menuntut yang seharusnya. Kadang suami atau istri suka mengatakan kepada e, pasangannya, seharusnya kan kamu seperti ini. Tapi akhirnya kan adanya seperti ini mau apa? Nah dari situlah terjadi ketimpangan. Apalagi ada orang yang menikah tujuannya untuk mendapatkan kesempurnaan dari pasangannya bahwa eh, sebelum nikah itu dia umpamanya cacat macam-macam. Pokoknya dengan pernikahan itu saya akan menjadi lebih baik. Nah ini juga keliru. Karena nanti kalau dia tidak tidak mendapatkan harapan itu pasti akan kecewa atau tujuan pernikahannya dinyatakan gagal atau mungkin eh, dia menganggap remeh, mere, mengecilkan atau menghina si perempuan tersebut atau si laki-laki tersebut. Makanya jangan menikah ah, saya menikah dia supaya hafalan Al-Qur'an saya semakin eh, supaya semakin tambah. Saya menikah saya eh, menikah dia supaya eh, agama saya, iman saya semakin kuat. Bahkan Anda harus menikah sebaliknya. Saya menikah dia supaya saya bisa membina dia. Itu agak lumayan bagus. Nah, inilah yang eh, kail kamal sehingga Orang yang e, menikah berangkat dari dia merasa kurang kemudian ingin menyempurnakan dengan pasangan tersebut menganggap bahwa pasangan itu dia itu sempurna. Wah, Sosok perempuan ini adalah sosok Khadijah, sosok Aisyah <clears throat> yang nanti akan bisa <clears throat> menjadikan saya sebagai laki-laki soleh atau bisa menjadikan saya hafid Quran, bisa menjadikan saya alim, atau bahkan mungkin ustadz. Eh ternyata setelah nikah uh, malah jadi uh, apa namanya tukang buah lah. Akhirnya kecewa, wah kamu ini ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata kamu tidak seperti Khotijah. yang enggak loh masuk sampean juga tidak Muhammad toh kan gitu. Ada orang kadang-kadang enggak, -kadang ngukur diri. Bandrolnya berapa gitu ya. Wah memandang pasangannya kan Khotijah, Aisyah, Hafsah. Oke itu adalah manusia-manusia uswah kita. Telah, telah dan kita. Tapi tolong kita harus melihat bahwa realita yang ada adanya seperti ini Makanya jangan sekali-kali, ah harusnya kamu kan seperti ini. Harusnya kamu seperti ini. Harusnya kamu seperti ini. Jadi laki masa sih? Kamu kan lulusan S1. Bahasa Arab. S1, LC ini. Masa? Coba yang lainnya. Nah akhirnya kan banding-bandingin nakar sono, nakar sini. Ketika itulah saat mulai ketegangan akan terjadi. Bibit-bibit apa namanya permusuhan, kebencian akan terus tumbuh setiap hari dan itu akan menggerogotin cinta. Dan akhirnya nanti, aduh saya ingin menceraikan istri saya. Atau, ah saya akan nuntut cerai sama suami saya. Kenapa? Aduh, anak udah gak cinta lagi. Oh, gak cinta lagi. Dia dulu gimana itu ceritanya mas punya anak dua itu? Iya <laughs> gak tahu deh itu. Berangkat dari gak cinta, ya itu. Inilah padahal cinta itu bebet, ibarat harus di eh, e, carikan ladang yang subur, dipelihara, dirawat, dipupuk, ya itu baru tumbuh. Eh, kalau kita menikah hanya karena cinta, ya mana ada kata Umar bin Khattab e, pentingnya memelihara cinta dan kebencian itu. Nah yang kedua, istami ila e, apa namanya korinik, dengarkan apa saja secara serius dari pasanganmu. E, ketika ada suatu masalah, Seorang suami harus bisa mendengarkan apa yang di eh, eh, suara hati istrinya. Keluhan istrinya, pengaduan istrinya, atau mungkin curhat istrinya Makanya mungkin ada beberapa istri yang cok yang curhat kepada orang lain itu awalnya diawali karena dia ingin curhat sama suami tidak mendapatkan tanggapan atau mendapat pun kadang-kadang hanya setengah hati atau dicuekin atau jawabannya itu sepatah dua patah sambil nonton televisi lagi gitu sambil mainin remote sana sini udah gitu jawabnya eh, nggak uh, serius ya inilah awal daripada uh, ke, uh, ketegangan sehingga kita harus bisa masing-masing suami harus bisa mendengarkan seorang istri. Jangan mentang-mentang dia adalah di bawah saya. Dia itu siapa? Saya arrijalu kawamuna ala nisa. Saya merasa terhina kalau saya mendengar, kalau saya harus memperhatikan dia lah, tidak. Tolong dicamkan wahai laki-laki. Beresnya suami eh, istri Anda Baiknya istri Anda akan mempengaruhi karir Anda, mempengaruhi hidup Anda, mempengaruhi kerja Anda, mempengaruhi juga uh, eh, sehatnya pikiran Anda, dan juga anak-anak Anda akan terdidik dengan baik. Dan kalau istri seanda jelek, maka akan mempengaruhi yang semua tadi itu kerja Anda, karir Anda, mungkin di lingkungan Anda juga, bahkan di semua sektor termasuk uh, di dalam pikiran-pikiran yang setiap hari itu dan uh, uh, yang jadi korban pasti anak. Inilah yang harus kita perhatikan. Begitu juga sang istri harus pintar mendengarkan apalagi seorang suami yang datang berbicara dalam rangka untuk menegakkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dengerin dulu. Jangan diayalin. Kadang-kadang baru ngomong di sono udah papa papa ya. Baru ngomong dua kalimat ono udah sepuluh. Akhirnya apa? Akhirnya si suami lambat laun capek. Aduh. Akhirnya diam aja di rumah. Katanya ini suami saya tiga hari ini kayak patung ya masuk seluman-selumun selamat gak pernah ngomong kenapa ngomong repot dimarahin didiemin juga repot akhirnya apa tinggal mancing mendingan nemu ikan mujair ngap-ngapan kagak kagak ada omongannya kan gitu ini eh, ngap-ngapan kayak mujair masya Allah ngomongnya udah pedes nyerocos dan yang lainnya udah gitu tandanya kagak pernah lengkap masya Allah jidatnya bu PPO ya itu jilbabnya kena umbel anaknya belum gitu pakaiannya kena tomat yang ini. Ya Allah, ini inilah yang menyebabkan saya perhatikan terjadinya berbagai macam eh, hal-hal uh, yang di dalam rumah tangga itu tidak tidak awet, tidak langgeng karena itu semuanya. Maka di dia kita lihat itu bagaimana Rasulullah, bagaimana salaf itu memperhatikan soal-soal itu ya. Kemudian yang ketiga al adalah al-i'tidalu fil ilaqa az-zawjiyah. Artinya kita di dalam uh, eh, al-fal usratu az al at wa ta'amul min ahambil masail al-hasasiyah. Di <coughs> di dalam masalah meng, uh, bergaul itu jangan ada semacam berlebihan. Artinya uh, di dalam masalah hubungan, di dalam masalah jima, dalam masalah apa saja, itu dibikin sedang-sedang saja. Karena apapun itu kalau berlebihan pasti itu nggak beres. Contoh aja garam kelebihan juga nggak enak masakannya. E, ngomong juga begitu, berlebihan juga nggak ada, e, pasti rusak. Pakaian juga, pokoknya usahakan kendalikan. Hubungan suami istri itu dibangun di atas kesederhanaan, artinya semuanya itu dibikin sedeng, ya. Eh, ketika muncul cinta juga kita tidak ungkapkan secara berlebihan, ketika muncul kebencian pun tidak kita ungkapkan secara berlebihan. Makanya di sana ada hadis yang ini disohhahkan oleh Sya'al Al-Albani, ahbib habibaka haunan ma <coughs> asa'iyakuna yakuna boka yauman ma. Cintailah orang yang kamu ingin cintai sebatas biar tidak kesulitan untuk membencinya suatu ketika saat harus membenci. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما dan bencilah orang yang kamu ingin benci sebatas biar tidak sulit dan kesulitan nanti harus mencintai saat kamu harus mencintainya. Oh, itu kan berarti di sini harus dibangun di atas ya sederhana sedang makan ya sedang, minum ya sedang, pakaiannya ya sedang, e, bicara ya sedang, gurau ya sedang. Ada yang kelebihan gurau akhirnya jadi padu. Ada contoh ya uh, ini eh, contoh kasus kecil ya. Akhirnya masya Allah geger nggak selesai selesai sampai berminggu-minggu. Itu baru beli perabot ya, masya Allah, almari baru, kulkas baru, semua baru katanya. Ini yang belum baru, suami istri katanya, wow itu istrinya langsung muntah. Wah lu langsung marah itu kan gitu. Ya katanya kulkas baru nih, ya komputer udah baru, motor udah baru apa yang belum baru nih? <laughs> Ya, kurang satu katanya. Istri baru belum. Waduh, istrinya langsung kayak di uh, apa namanya disengat itu, kala cengking gitu langsung. Nah, gurau yang berlebihan bablas ya. Eh, hal-hal uh, intinya, gurau uh, Masya Allah kalau kita lihat Rasulullah Bagaimana gurunya sama istri-istrinya Subhanallah Sama Ummu Salama, sama Aisyah, sama Khadijah tapi gunanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indah bergurau tetapi membuahkan satu pahala. Bagaimana gurauannya Rasulullah sama Zahir, seorang badui yang sangat-sangat eh, apa namanya pelosok yang eh, letak kumel, tapi subhanallah seorang yang dicintai Rasulullah dan sering gurau. Tapi gurau tetap jujur, gurau tidak mengandung kedustaan, gurau mengandung suatu nilai bukan hanya main-main saja. Kemudian la taj'alil mal. Jangan jadikan harta itu sebagai standar utama dalam dalam menentukan sukses, dalam menentukan apa namanya keberhasilan, dalam menentukan e, lanjut tidaknya suatu kehidupan rumah tangga. Itu bahaya. Ya kata orang kan giliran suami banyak uang disayang kalau giliran nggak ada ditendang itu. Kalau sekarang kita jadikan uang sebagai tolak ukur barometer utama dalam jalan tidaknya suatu rumah tangga hancur. E, kalau harusnya kan e, e, demi abang kita pertahankan e, walaupun harus uang melayang kan gitu, jangan dibalik kan gitu. <clears throat> nah, yang aneh <clears throat> kadang kita temukan beberapa e, kaum muslimin minta cerai suaminya atau e, menuntut ke pengadilan karena suaminya jatuh melarat atau mungkin sekarang ini tidak seperti dulu kebutuhan gampang dipasok uang melimpah ruah sekarang seret harusnya pada saat sekarang ini adalah ujian cinta ujian bagaimana kesetiaan itu kita buktikan kalau kita saat senang ujian cinta itu tidak akan kentara atau kasih sayang itu tidak akan teruji dengan baik <clears throat> Tapi saat sekarang inilah kedua kedua belah pihak suami istri diuji eh, sedang di, dites apakah pertahanan, apakah selama ini niat nikah lillahi ta'ala untuk menegakkan nilai-nilai syariat sunnah atau hanya sekedar pertimbangannya adalah materi. Dan materi itu eh, suatu yang yang sementara walaupun Rasulullah mengatakan tungkahul mar'ah di kan gitu wanita dinikahi karena empat. Tapi kan akhirnya fatfar fidati dini taribat yadak. Nah kemudian resep yang kelima yang harus kita miliki untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga itu supaya serasi terus. Seni pergaulan antara pasangan ini kita bisa jaga adalah masing-masing kedua belah pihak itu atahalli bittisamati terhib menghiasi diri dengan senyuman uh, sambutan. Setiap nyambut ketemu, ya suami datang pun dengan senyuman, istri dat ya, suami menyambut juga senyuman. Jangan subhanallah suami datang capek, udah ke, kebanjiran, kadang-kadang kehujanan, ya Allah datang langsung suami mukanya dilipat, uh, eh, keningnya kayak jeruk purut kan gitu. Terus bentuknya sudah Masya Allah udah kucem Kagak ini Udah dicampur lagi masuk angin Masya Allah Udah lengkap tuh nyeseknya. <clears throat> nah masing-masing mencoba. Saya harus bisa bergembira walaupun hati saya sedang menangis. Kan Rasulullah SAW mengatakan la tahqiranna eh, minal ma'rufi syai'a kan gitu. Jangan meremehkan dari kebaikan itu sekecil apapun walau antal ko akhaka biwajhin tonik. Akhaka di sini orang lain. Apalagi ini orang dekat bersama kita tiap hari yang saya butuhkan. Kalau keluhan pertama kali adalah bukan ke tetangga, bukan ke siapa. Dialah orang yang pertama kali setelah Allah tempat pengaduan saya. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan senyuman kita. Nah yang keenam adalah al-musarahah baina zaujain. Nah ini nih yang paling penting. Ada keterbukaan dan keterus terangan di dalam mengungkapkan masalah rumah tangga yang suami harus ada keberanian mengungkapkan ya otomatis eh, ungkapan itu dilakukan di dengan bahasa yang baik dengan ini insya Allah yang istri juga ada keterbukaan suatu contoh ya <clears throat> naudzubillah <clears throat> ada sebagian perempuan yang dulu punya pengalaman buluk tapi sudah taubat ya sudah taubat dan eh, sudah eh, ini tapi dulu pernah punya pacar nah Akhir-akhir ini si <clears throat> mantan pacar ini masih awam ya, masih ini sering SMS. Ya, dia cuman main hapusin-hapusin aja. Ya. Dia tidak coba untuk terus terang bilang, dipecahkan, Mas. Terus terang eh, saya ini di SMS oleh teman saya ini. Saya sudah risih dengan SMS ini. Tapi apa yang sebaiknya saya lakukan? Tolong deh mas, minta bantuan. Nanti yang bertindak adalah suaminya. Tapi kalau ini tidak dilakukan nanti dibiarkan kecolongan tuh SMS masuk pasti pegang sama suaminya. Oh, kamu sudah ada lirik-lirian ya sama laki-laki nih ya. Ah, kan padahal dia tidak. Kadang-kadang si suami pun kalau sudah masalah kecemburuan itu sulit klarifikasi. Main ada bukti langsung tembak kan gitu. Udah Berabehlah semua urusan, padahal hanya dibutuhkan keterus terangan. Masalah belanja uang keuangan juga dibutuhkan ke terangan. Sekarang <clears throat> kebutuhan bulan ini 2 juta, kebutuhan bulan ini satu juta setengah, satu juta delapan ratus. Ada sebagian untuk kirim keluarga, ada yang sakit, bilang aja, jangan sampai akhirnya ilmunya ilmu ngentit. Uh, eh, Mungkin pertama nggak ketahuan aman, kedua nggak ketahuan aman, akhirnya ketahuan. Yang namanya barang buruk itu <coughs> ibarat barang kotor suatu ketika akan bakal gembungkar. Oh, akhirnya suaminya sudah berapa kali kamu mencuri kan gitu. Nah, di situ mulai terjadi berbagai macam suudon. Ah, paling istri saya ini sudah kerjaannya mencuri sejak dulu. Punya watak mencuri waduh jangan-jangan nanti anak saya juga ketularan punya watak tabiat mencuri. Nah, akhirnya ke sono. Padahal mungkin itu dilakukan sangat terpaksa sekali, mungkin dua kali. Pengembangannya ke sono, maka di sini dibutuhkan terus terang. Yang ketujuh, la tustin nasaih illa indama yutlab ming. Terutama pihak perempuan, jangan suka memberikan nasihat suami kalau tidak diminta. Ya, karena orang apalagi perempuan yang sok nasihatin, <clears throat> apalagi tak cara menasihatin itu menggurui, pada akhirnya muncul kesan di eh, apa namanya di benak suami ini istri saya kok jadi ngeminter sekarang ya. Istri saya sekarang berani banget sama saya. Istri saya sekarang sok banget ya setelah ngaji dua kali aja macam-macam tafsiran. Makanya kalau seandainya sekarang ada seorang ibu atau istri lebih faham daripada suami, ungkapkan dengan ungkap pertanyaan. Contohnya, suami merokok. <coughs> Tanya aja sama bapaknya, bapak, kalau merokok itu kira-kira uh, ada nggak uh, pengaruh ke jantung, pak? Gitu kan gitu. Wah, itu sih. Nah, biasanya udah <laughs> pertama kali cuek Ya, tanya lagi nanti, uh, apalagi pas sakit, waduh anak sakit. Nah, kayaknya kira-kira kena rokok itu nggak sebabnya. Dari cara-cara seperti itu, insya Allah pelan-pelan suami itu akan sadar, pelan-pelan suami itu akan lerai, dan mudah-mudahan sambil kita doakan kepada Allah. Kemudian yang nomor delapan, la taj'alil ghirah tudammirul hub. Jangan jadikan kecemburuan itu menghancurkan kecintaan. Jangan kita bangun suatu kecemburuan sehingga hancur istana cinta kita. Karena kecemburuan apalagi tidak berdasar itu merupakan penghancur e, kepercayaan, penghancur kesetiaan, penghancur cinta yang yang selama ini tulus dibangun, akhirnya muncul saling curiga. Yang ini sudah curiga, yang ono juga curiga. Walhasil, yang ada adalah keruh dan su'ul muamalah uh, jeleknya muamalah secara jasa dia. Hubungan juga sudah tidak mesra uh, dan juga mungkin uh, hubungan intim juga sudah tidak maksimal. Karena apa? Ada kecurigaan. Jangan-jangan suami atau jangan-jangan istri saya udah kepake orang loh kan. Inilah yang menghancurkan segala-galanya. Makanya kecemburuan, cemburu itu boleh, tapi cemburu itu ibaratnya saya katakan ya hanya sekedar uh, inilah satu uh, kaos dalam ya. Ibarat kaos dalam itu kalau kita pakai satu ya sudah, nggak mungkin tiga kan malah pengap gitu ya. Untuk kita sebagai suatu kebutuhan untuk menjaga bahwa adanya rasa kesetiaan dan kecinta itu ada cemburunya. Eh, karena orang itu kalau nggak punya cemburu sama sekali ya itu menunjukkan sudah cuek, sudah dayus. Tapi cemburunya itu ada dasarnya. Ya kalau contoh aja istrinya dicemburu sama pamannya, istrinya dicemburu sama adiknya sendiri, kakaknya sendiri, itu kan nggak bener itu. Nah ini, nah yang sembilan, jangan dibiarkan e, ketika berdialog itu melebar. Ya ini kebiasaan atau problem rumah tangga ketegangan-ketegangan yang terjadi itu ketika dialog itu melebar. Contoh bahas masalah sekolah anak, nyampe utang, nyampe ganti pakaian, nyampe mudik yang kemarin itu ngapain lo mudik ke rumah? Oh lo dulu harusnya kan rumah orang tua saya dulu. Ada nah, ungkit-ungkit semua akhirnya satu terungkit dua. Padahal awalnya adalah membahas masalah sekolah anak ini mau masuk kemana. Nah inilah e, terakhir nomor sembilan. Tolong yang sensitif terhadap masalah-masalah yang di apa namanya yang menjadi kebutuhan e, pasangan kita. Yang suami harus sensitif, yang istri juga yang sensitif terhadap kebutuhan. kira eh, kira-kira sekarang, waduh, suami saya ini lagi butuh kopi. Jangan minta dulu, jangan diminta dua ini udah langsung bikin, masya Allah. Subhanallah kalau sekarang ini tahu bahwa si istri ternyata e, memberi sebelum permintaan Masya Allah, wah ini kayaknya mau kerja butuhnya begini-begini. Itu sens yang sensitif terhadap kebutuhan pasangan. Ada jangan malah diminta, teh emang lo gak bisa bikin, masya Allah itu ya. Udah gede kan gitu. Nah ini ya, Allah alam besok. Demikian sekarang kita buka tanya jawab insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menarik kajian kita pada kesempatan malam ini. Namun sebelum kita angkat atau berikan kesempatan untuk anda bertanya, kita akan lihat sejenak dan kemana-mana kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رجع راديو دعوة Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wa man Kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM dan bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah di semalam pembahasan kita Bulughul Maram dan pembicara tanda sumber kita malam ini Al-Ustaz Zainal Abidin hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan bagi para pendengar roja yang mungkin memiliki famili atau keluarga yang tinggal di sekitar wilayah Mahat An-Najiyah yang beralamat di komplek perumahan Gria Cempaka Arum, Gede Bagi Bandung. Anda bisa menyimak kajian kita ini di 107,90 MHz Radio An-Najiyah FM. <clears throat> Baik, Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dan yeah. kami harap pertanyaannya Anda uh, layangkan sesuai dengan materi kita malam ini. Taip, kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu mungkin sudah. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sah pernikahan seorang akhwat jika walinya diwakilkan oleh orang lain yaitu kakak kandung sedangkan bapak masih hidup dan sehat? Jazakallah khair. Ya, asalkan diizinkan oleh orang tuanya, <clears throat> maka di sini adalah waliul wakalah. Dan wakil di dalam akad nikah itu sah menurut pendapat yang sahih <clears throat> wallahu a'lam bishawab Baik, kita angkat kembali dari eh, pesan singkat ya dari pendengar kita di Pulau Jahe, Ikhwan. Ustaz, bagaimanakah solusi bagi dua orang yang saling mencintai tapi belum siap untuk menikah karena faktor ekonomi namun juga tidak mau terkena fitnah, Ustaz? Solusinya pisah dan hentikan hubungan. Itu tidak ada. Karena kalau Anda tetap SMS-an, telepon-teleponan, apalagi ketemu, maka yang ketiganya tidak lain adalah asyaiton. Karena la yakhluwanna rajulun imraatin illa wa thalithuhuma asyaiton. Tidaklah laki berkhalwah dengan perempuan maka yang ketiganya adalah syaitan. Dan khalwah itu macam-macam. Al-khalwah jasad dia, Khalwah jasad di ruangan. Khalwah elektronia. Nah, itu lebih berbahaya lagi elektroni itu ya lewat SMS, lewat macam-macam, mungkin chatting, mungkin internet dan ini semuanya telah di apa? dinyatakan sebagai masuk wasailuz zina. Makanya Allah memberikan satu satu sen wala taqrabu ya wala taqrabu zina karena wasailu zina itu sangat banyak sekali wallahu alam Baik, juga bagi para pendengar juga yang ingin bertanya secara langsung kami sampaikan Anda bisa menghubungi di line telepon kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa umur di mana? Saya dari Asri dari Depok Pak Silahkan. Ya, silakan Iya Pak begini mm -mm. Apabila kita menemui mm -mm. Uh, dua orang mm -mm. yang mengatakan mereka itu sudah melakukan Cina. Iya, terus? Uh, apakah solusinya itu selalu harus dinikahkan? Gitu. mm hmm. Uh, seandainya tidak, mengingat yang salah satunya itu sudah punya calon, oh. artinya sudah terikat. Nah, oh. itu solusi terbaik kami dari pihak keluarga ini seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, itu bukan solusi. Apalagi kalau ada daulah Islamiyah. Dan mahkamahnya mahkamah Islamiyah. Maka orang yang menikah itu adalah dirajam. Bagaimana kita menikahkan orang dengan mayit? Atau minimal calon mayit. <clears throat> dengan demikian, penutupan aksi penutupan aib <clears throat> dengan alasan <clears throat> penutupan aib itu <clears throat> dinikahkan, maka itu bukan solusi. Dan perlu diketahui penanya ibu, menikahkan orang habis zina itu masih harus kita tahan. Karena kita tidak boleh menikahkan penzina kecuali dengan penzina serupa. Barangkali ada salah satunya yang bertobat, Makanya Allah mengatakan fazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wa hurrima dzalika al mu'minin. <clears throat> Itu diharamkan buat orang mukminin. <clears throat> Dengan demikian uh, uh, saya sarankan kalau ibu atau siapa saja mendapati orang yang mengaku zina, maka langkah yang pertama adalah disuruh untuk bertaubat. Taubatan nasuhah Kemudian langkah yang kedua, kita takut-takutin tentang konsekuensi perzinaan, resiko perzinaan, dan siksaan di, di, di alam kubur maupun di akhirat bagi orang-orang berzina. Kemudian yang ketiganya, <clears throat> kita sampaikan kepada mereka dampak-dampak terhadap perzinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dari mulai penyakit aid, dari mulai sanksi azab Allah, dari macam-macam. Ini kita sampaikan setelah itu uh, kita tentang masalah dia menikah dengan orang lain dengan ini itu sudah bukan kerjaan kita dan kita tidak harus usulkan dan tentang masalah dia nanti menikah setelah dua-duanya bertaubat itu juga tidak ada larangan ya wallahu alam bissawab. Baik, demikian Ibu Asri di Depok dan semoga Allah memberikan kemudahan. Kita angkat kembali saat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu di mana? Ilmu Albani. Cibarusah, silahkan. Hmm. Uh, hmm. <clears throat> eh, Ustadz. Iya. Yeah. saya mau nanya ini ya. Iya. Yeah. Bagaimana solusinya bila seandainya <clears throat> ada seorang istri yang memiliki suami hmm. mudah emosi, hmm. kalau sang istri sering menasati kekeliruannya, mengkritik segala aktivitas keagamaannya. Mm -hmm. nah, karena kebenaran ya, istrinya tuh lebih tahu dan lebih pintar saat, Mm-hmm. Mm-hmm. Terus kemudian akibat dari itu mm-hmm. uh, selalu terjadi percecokan. Mm-hmm. Misalnya terjadi pemukulan sehingga terdengar tetangga gitu ya. Mm-hmm. Uh, terus gini saat kalau misalnya sang istri karena sering mengalami pemukulan, mm-hmm. apakah layak bila dia minta cerai gitu? Atau apakah ada solusi dari Islam tentang mengatasi masalah ini? sehingga rumah tangga mereka bisa menjadi sakinah mawadah warahmah gitu Ustaz. Uh, tolong nasihatnya dan hmm. minta doanya Ustaz. Iya, iya. Nah, Assalamualaikum. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan uh, mungkin saja sang istri kurang bisa memilih kalimat komunikasi. E, makanya insya Allah kapan-kapan kita akan sampaikan e, tentang masalah cara komunikasi yang terbaik, terutama kepada e, suami, karena seorang wanita tidak boleh karena mentang-mentang lebih pinter, terus kemudian dengan sembarangan mengeluarkan kepinterannya atau menunjukkan kepandaiannya dengan e, menyalah-nyalahkan suami yang memang kelihatan faktanya salah. <clears throat> Coba pelajaran yang indah yang perlu kita ambil dari seorang sahabiat yaitu Ummu Sulaim. Pada saat dia anaknya meninggal dunia, ya. Ah, ya. Dia memberikan suatu tahapan-tahapan yang masya Allah sampai akhirnya berita kabar tentang kematian anaknya itu bisa diterima oleh suaminya. <clears throat> Terus kemudian <clears throat> tidak kalah pentingnya <clears throat> cara Dzuliyadain menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah, eh, bukan salah, lupa sholat. Diseriwatkan itu adalah zuhur dalam laut lain adalah asar. Maka Dzuliyadain mengatakan, Ya Rasulullah, apakah sholat itu dirubah atau mengkosor. Nggak ada perubahan, nggak ada kosor. Loh, engkau sholat dua rakaat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabat, Al-Sadaqadul Yadain? Naam ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW langsung melakukan itu sujud sahwi. Menambahi dulu baru sujud sahwi. Tuh. Jadi eh, model kita itu berdialog. Intinya komunikasi masalahnya kadang kita itu. <clears throat> Jadi coba aja bayangkan ada satu toko yang laris, toko lain tidak. Ternyata adalah komunikasi. Sales Masya Allah. Bagaimana seorang sales yang bisa meyakinkan pembeli akhirnya dia sudah punya odol di rumah beli odol lagi gara-gara apa lesan sales kan gitu ibaratnya. Dia karena dia meyak, bi pinter meyakinkan Pak odol ini lain Pak. Jadi odol ini tidak mengandung zat-zat seperti ini yang disinyal di internet itu ada sel, ada satu apa e, pernyataan bahwa odol-odol yang lainnya itu mengandung bahan-bahan yang tercampur di racun tikus itu Pak yang juga dibuat <laughs> untuk racunin. Nah ini terbebas dari itu <laughs> akhirnya pak Nyoba beli kan minimal coba itu. Intinya komunikasi itu uh, sangat mempengaruhi di dalam segala hal sampai dakwah itu kan Allah tekankan waman ahsanu qaulan loh kan komunikasi bahkan Nabi Musa alaihissalam sama Harun ditekankan apa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha makanya saya ingin uh, perpanjang masalah ini Terkadang mungkin seorang wanita atau laki atau siapa saja merasa nasihati nggak kena. Kenapa? Karena buruknya komunikasi. Namun dia sudah juga nggak sadar bahwa komunikasi dia itu jelek. E, ternyata dia itu tidak sadar bahwa saya sudah melakukan satu yang maksimal. Ini. Nah, yang keduanya, e, kesalahan seorang <clears throat> suami adalah fatal adalah memukul. <clears throat> Karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. la ahadukum e, yajlidu imra'atahu jaldal abid fayudaji'ahu fi akhiri fi akhirin nahar. Na'udzubillah. Mungkin di antara kalian seorang laki-laki mendera, mencambuk istrinya seperti nyambuknya seorang budak, akhirnya di akhir e, di ujung e, siang maksudnya maghrib digauli. Nauzubillah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, melarang darban memukul mubarrahan yaitu melukai. Adapun perintah ya wahjuruhunna wadribuhunna pukulan itu pukulan yang ghairu mubarrihin tidak melukai dengan demikian kalau seandainya betul wanita yang bertanya tadi e, atau wanita yang ditanyakan tadi itu adalah wanita yang memang setiap saatnya tidak lepas dari pukulan dan suami ringan tangan bukan suka membantu tapi suka nempeling, suka mukul, maka itu sebagian di antara beberapa sebab perempuan dibolehkan untuk menggugat cerai alias hulu. Wallahu a'lam bisawab tapi demikian Ibu Umm Albani ya jawabannya dan kita angkat kembali saat dari telepon Ibu Siti di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Barakallahu fiik. Wa iyak. Uh, eh, uh, eh, mm -mm. yang pertama saya tanyakan mm -mm. apakah jodoh itu Allah yang mengatur saya? Mm -mm. Karena uh, seorang suami kalau sudah sering menikah cerai ya dan <coughs> akibatnya yang saya rasakan pas di akhir masa tuanya itu pas berjodoh dengan saya saya pertama gitu berjodoh dengan dia tapi dia sudah yang kesekian efeknya dampaknya itu ke saya dan ke anak-anak tentu saja Stas. Hmm. dan di antara efek apa Bu? banyak sekali Ustaz. Oh, apa? Contoh. Perbandingan ya. Contoh. Oh iya, paling itu ya. Dibanding-bandingin ya Bu ya. Iya, dibanding-bandingkan iya. salah satunya. <clears throat> Kemudian uh, tentu saja ke anak-anak kasihan ya dan yang saya tanyakan itu apakah jodoh itu memang sudah Allah yang mengatur gitu hmm, Ustaz hmm, yeah. saya terima saya terima alhamdulillah <coughs> saya berjodoh dengan beliau gitu ya tapi dia tidak menerima kalau berjodoh dengan saya gitu hmm. uh -uh. terus yang kedua hmm. Ustaz kalau ini ada saudara meninggal hmm. dalam rangka mau menikah hmm. masih yang masih remaja gitu ya kemudian dua-duanya meninggal kecelakaan oh. dinikahkan di waktu mati oh, <laughs> saya heran tapi pas tetangga kemarin hmm. saya ingin tanyakan itu sebab saya ditanya oleh murid-murid saya gitu jadi hey. apa jawaban saya syukur yeah. Ya. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, pertama saya ingatkan kepada orang yang menikah uh, pada duda apa ya duda apa bujangan apa sih nek kalau laki-laki duda duda perempuan janda janda ya pokoknya bekaslah semuanya jangan sekali-kali membanding-bandingkan memang uh, inilah mungkin problem pernikahan eh, yang dilakukan setelah menikah artinya keduanya bekas uh, janda dan duda selalu sang istri itu ketika dia dulu punya trauma dengan suaminya, maka akan memandang suami yang sekarang ini dengan pandangan yang kadang-kadang menyamakan suami yang dulu. Walaupun hanya jangan-jangan nanti. Waduh, jangan-jangan watak suami saya seperti dia, mukulan ini. Nah, inilah yang akhirnya dia membuat sikap yang sama kepada suami yang pertama, kepada suami yang kedua ini padahal suami yang kedua ini bagus. Atau sebaliknya, sang suami yang dulu pernah menikah dengan wanita yang entah itu baik, sekarang jelek dibanding dibanding-bandingi atau sebaliknya. Eh, suami eh, istrinya dulu jelek, sekarang mendapatkan suami yang bagus. Eh, maaf, istri yang bagus namun pandangan terhadap istri yang jelek ini nggak hilang-hilang. Sehingga dia menganggap jangan-jangan istri saya yang sekarang ini juga seperti dia. Lah akhirnya dia pasang kuda-kuda sikap eh, kepada suami yang eh maaf kepada istri yang kedua ini seperti istri yang pertamanya. Oleh karena itu jalan keluarnya yang terbaik sekarang hendaknya ada keberanian keduanya untuk membuka lembaran baru dan memulai <clears throat> rumah tangga baru. <clears throat> Bahkan <clears throat> sekarang kita harus terima bisa kedua belah pihak apa adanya. Inilah suami saya yang dihadirkan dipilih oleh Allah untuk saya. Karena setelah saya melakukan berbagai macam ikhtiar, istikhara, ta'aruf dengan berbagai wasilah, ya ternyata datangnya ini. Mungkin inilah yang terbaik buat saya. Karena pada akhirnya Allah Rasul mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Roh itu satu kombi pasukan. Wa ma ta'arafa italafa. Lah kalau saya ketemu tekerannya seperti ini, lo ana nggak jauh kok dari dia. Wa ma wa ma tanakara ikhtalafa. Kalau nggak cocok roh ini pasti akan pisah. Dan tidaklah ada suatu orang yang bersahabat, apalagi pernikahan, kemudian pisah, maka pasti akibat kesalahan salah satunya entah suami atau istri. Setelah ada keberanian untuk memulai baru, jangan sekali-kali mengungkit yang suami kek, yang istri kek. Nah, yang selanjutnya yang ketiga mencoba memulai pemula, permulaan terhadap lembaran baru itu didasarkan atas betul-betul ilmu. Yang suaminya harus rajin mencari ilmu, yang istri juga harus merajin mencari ilmu. Nah, tentang masalah jodoh, takdir enggak? Dari sisi bahwa itu merupakan suatu perkara yang sudah terjadi, eh, pasti dong Bu, segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun dari balik takdir itu ketika kita di dalam mencari proses e, memilih itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, apa namanya kehendak kita bisa memilih menolak mengiyakan itu semuanya <clears throat> Tapi kalau sekarang sudah menjadi suami, ya otomatis itu takdir Allah. Nggak ada sesuatu yang tidak, eh, sesuatu yang terjadi itu di luar takdir Allah. Dan ini keimanan ahli sunnah wal jamaah. Al khair wa syar, yang baik dan yang buruk. Semua yang terjadi ini adalah atas dasar takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekarang saya kasih <clears throat> solusi <clears throat> untuk menyelesaikan masalah ini karena ini kayaknya saya lihat ibu awalnya terlalu mendiamkan terus numpuk jadinya akhirnya tinggal sekarang ngeluh akhirnya jawabannya kan kelihatan kan banyak banget nah itu tok saking banyaknya sampai nggak bisa diceritain makanya eh, coba bareng-bareng sama suaminya untuk dipecahkan kepada orang yang lebih faham, yang lebih bisa menengah-nengahinya, ya pelan-pelan caranya di skala prioritaskan permasalahan yang paling berat apa dulu, jangan semua berat ya. Masalah yang paling berat 1, 2, 3 Ini selesai pindah lagi 1, 2, 3 pindah lagi dan seterusnya Sampai akhirnya terkikis pelan-pelan dan terbina Insya Allah pasti ada jalan keluar Pasti ada solusi Tidak ada sesuatu yang tidak ada solusi itu Ya, namun usaha. Namun ada ikhtiar, ulat dan mau mencoba untuk membuka eh, <clears throat> lembaran-lembaran eh, itu dan mengakui semua kekurangannya, jangan dimakan ego, sombong, gengsi, akhirnya sulit untuk mengakui kekurangan kelemahan masing-masing, tapi sebaliknya tawadhu yang itu didasari atas lillah yang akhirnya ada kerendahan hati untuk mengakui berbagai macam kekurangan dan mengakui kelebihan pasangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi, Sir. Ya, apa itu ya? Yang <coughs> menikah ketika sudah wafat. Oh itu enggak eh pertama begini, pernikahan itu syaratnya kan mukallaf. Oh, udah mati itu. Ini enggak enggak ada. Jadi eh, syarat-syaratnya uh, rukun rukun pernikahan satu adanya calon mempelai <laughs> suami istri keduanya ijab kabul dan setelah setelahnya itu adalah ridho ridho kedua pasangan ini nggak ada semua nah, apa yang dinikahkan ya jadi tidak benar dan itu kalau diyakini sebagai suatu yang baik maka masuk ter, termasuk perkara bid'ah wallahu a'lam tapi selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah yeah. cukup banyak masuk. Yeah. Berkenaan dengan al-istitoah atau kemampuan, saat iya. Apakah yeah. diperbolehkan bagi seorang ikhwan meminjam uang untuk dana pernikahan hmm. dan uh, dengan harapan dia insya Allah akan bisa mengembalikan uh, uang tersebut untuk menjaga fitnah dan sudah ada akhwat yang ingin dilamar. Rata-rata nikah memang ngutang, <laughs> itu kan gitu. Saya aja juga ngutang, nggak apa-apa terus noise ya <laughs> yes, tapi mudah-mudahan saya berdoa dengan niat antum yang masya Allah yeah. ingin ihsan menjaga menundukkan pandangan menjaga kemaluan utangnya cepat dibalikkan hmm. oleh Allah Allah kayakan lewat cukupkan lewat pernikahan hmm. dan Allah subhanahu wa taala berikan satu jodoh yang soleh salihah insya Allah amin dan berkenan dengan tahapan-tahapan dalam ta'aruf uh, ya. mungkin belum sampai tapi mungkin kita angkat sebagian dari ya. Umum Umar sebenarnya urutan ta'aruf yang benar atau secara syar'i seperti apa Yang pertama kita kenali wajahnya dulu. Syukur-syukur tidak secara langsung artinya tidak tidak sepengetahuan dia itu tahu bentuk aslinya. Dan sahabat pun melakukan itu kan sampai kepapasan sama sahabat lain subhanallah inti sahabat ngintip orang kan gitu katanya Rasulullah SAW memerintahkan e, hal ini ya ungduru ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma karena melihat itu akan melanggengkan pernikahan di antara kalian berdua karena puas karena nanti kalau nggak ngelihat Eh, apalagi percaya sama mak comblang kan gitu kan gitu wah deh masya allah udah bagus tinggi putih ya ternyata eh, pas pernikahan hitam pendek kan hmm. akhirnya kecewa kan Sama. gitu. Nah, yang kedua tidak kalah pentingnya adalah dan ta'aruf itu, ta'aruf wajah itu ya cukup yang dilihat adalah uh, wajah sama telapak tangan ya. Hmm. Dan itu uh, tidak boleh khalwah ya kalau bisa ditemani oleh siapa karena khalwah itu soal lain, mau nazar itu soal lain. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah ta'aruful akhlak wa ini wa tabi'ah ya. Eh, ta'aruf terhadap akhlak, tabi'ah, wa akidah, manhaj. Ya, kita lihat akidahnya bagaimana, ya, manhajnya apakah dia terjebak pada kelompok-kelompok yang suka ngebom itu ya. <laughs> Itu ya, terus atau kemudian atau kelompok-kelompok yang ahli bid'ah atau kemudian e, keduanya wataknya sekarang apa orangnya keras kepala, pelit, ini ditaarufin semua, dikenalin. Sehingga kalau seandainya dia punya kelemahan-kelemahan, anak sudah siap gitu loh. Jadi saya sudah siap-siap jauh hari gitu. Karena orang yang ke, kepentok atau ketatap siap itu beda dengan orang yang ketatap tapi nggak siap kan gitu. Nanti kaget akhirnya, duh kok suami saya begini lah, kok begini. Akhirnya Eh, kecewa nompo akhirnya jengkel marah emosi akhirnya nuntut cerai kalau yang laki perempuan kan gitu yang laki-laki mungkin menceraikan <clears throat> kemudian setelah itu eh, ta'aruf akidah alhamdulillah dia ngaji tapi jangan sekedar hanya ngaji Wah dia itu ngaji sudah sekian tahun belum tentu ada sebagian orang yang ngaji sampai lumutan, tapi akidahnya, akhlaknya dan berbagai macam tabiat-tabiat buruknya masih belum hilang. Makanya yang paling penting adalah penyerapannya bukan lama ngajinya. Sekarang bagaimana penyerapan pemahaman terhadap kajian-kajian tersebut? Masya Allah, dari sisi akidah pemahamannya bagus, manhajnya bagus, akhlaknya bagus, diterapkan itu sunnah-sunnah. Nah ini masya Allah jodoh yang sangat menjadi pilihan semua orang itu. Kalau diiklankan kayaknya masya Allah tuh berebut. Iya. Wallahu alam. Kembali kita angkat dari pesan singkat dan cukup banyak yang <clears throat> sama dengan pertanyaan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fiik. masa setiap ikhwan ataupun akhwat ingin men atau menambahkan seorang pendamping yang saleh dan salihah. Iya, iya. Dengan keterbatasan pergaulan hmm. yang ada, bagaimanakah kiat-kiat baik bagi ikhwan atau akhwat untuk mendapatkan uh, harapan yang diinginkan tersebut? Uh, caranya ngubungin ustaz aja <laughs> gampang dah, insyaallah. Eh setorno biodatanya. Hmm nanti dicarikan yang pas insya Allah ya tinggal sekarang saat saya pengen jodoh yang kayak begini-begini lah ente kayak gimana oh bandrol ente 150 ini permintaan 200 nggak cocok wes itu ditolak <laughs> berarti kalau bandrol ente 150 saya carinya ya nggak banter-banter lah 160 itu udah paling tinggi nah itu yang paling penting mencocokkan itu insya Allah sama orang yang dipercaya eh, serahkan dan insya Allah dengan kriteria ya jangan nyerah bongkoan Ustaz pokoknya udah eh, baik menurut Ustaz baik juga menurut saya setelah <laughs> jadi ya kecewa jangan kriteria disebutkan Ustaz saya itu pengen suami satu dua tiga empat lima oh eh, ini kayaknya cocok sama yang ini nih itu insya Allah ya Allah anam Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Ummu Hanifah di Bekasi, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Usia pernikahan Anda baru mencapai setengah tahun, Ustaz. Ya? Alhamdulillah. Namun sampai sekarang Anda belum hamil, sementara suami sering kali mengatakan kalau Anda ini mandul. Namun di saat Anda uh, merasa sudah terlambat bulan -hmm. dan Anda sampaikan semua ini kepada suami, kebalikannya malah menuduh yang bukan bukan. Bagaimanakah seharusnya? Ini suaminya konslet ini. Ini konslet. Pertama ya suami, Rasul mengatakan la tad'u ala anfusikum wala ila amwalikum wala auladikum. Jangan kamu mendoakan buruk sama diri kamu, sama uh, harta kamu, sama anak kamu. Dan Anda memfonis istri mandul itu sudah merupakan doa buruk. Doain dong di Anda adalah Masya Allah subur. Tapi Allah belum karuniakan. Kan baru setengah tahun Masya Allah. Ada orang yang di, belum dikasih anak sampai sembilan tahun masih bisa bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai umur 80 tahun masih belum punya anak. Sabar. Yang paling penting sekarang usaha bukan nyalain sana nyalain sini. Toh kalau seandainya istri Anda mandul itu bukan kesalahan istri Anda. Itu adalah takdir Allah. Tapi Anda harusnya memperbanyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a dan seterusnya. Minta kepada Allah, berikhtiar, berobat dan anehnya ketika ada keterlambatan dicurigai macam-macam. Ini kan nggak benar. Anda kalau ada mahkamah syariah dan pemimpin muslim itu dicambuk itu. Karena apa menuduh istri berzina kan Anda? Atau minimal curiga bahwa ini bukan bikinan saya kemana lagi. Tolong, Anda sudah menikah karena Allah. Dan pernikahan adalah ibadah sesulit apapun, seterjal apapun akan Anda mendapatkan pahala dari Allah. Kalau niat itu terus tulus, niat itu terus berlanjut, dan pernikahan itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas dan benar, pahala akan didapat. Apapun konsekuensi risikonya, dan pilihan Anda yang sudah sekarang Anda pilih, istri Anda yang sekarang ada itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Anda sebelum nikah istikharah. Itu berarti sudah dipilihkan Allah. Itulah yang terbaik untuk Anda. Sekarang kalau memang kurang baik, dididik. Ya ayyuhalladzina amanuku angfusakum wa ahlikum naro. Dan sekarang kalau ingin langsung baik, apa peran Anda? Hak hak hak seorang istri adalah mendapatkan pendidikan agama dari suami. Mendapatkan pembinaan rohani dari suami dan ini semua kalau enggak Anda jalankan, Anda masuk ke dalam hadis Rasulullah, "Ma min 'abdin muslimin" yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamut wa huwa yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam Tidaklah seorang hamba muslim diberikan tanggung jawab oleh Allah kemudian khianat ketika matinya maka tidak menemukan baunya surga. Nas'alullah al-afiyah wa kullukum ra'in wa kull, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wallahu a'lam. Baik, uh, mungkin satu pesan singkat dan satu telepon kita angkat iya, saja. Ya, betul. Satu pesan singkat terakhir kita angkat dari mungkin keluhan seorang istri saat afan. Hmm. Ada pertanyaan saat mohon nasihatnya bagi eh, para suami yang setelah sholat uh, membuat majlis untuk ngobrol-ngobrol dan tidak langsung pulang. sahaja Jazakallah khair. Uh, iya, ini uh, ini ngerumpi yang ter, ter, terbungkus dengan ibadah ini. Betul, ada sebagian ikhwan atau bapak-bapak uh, dia tidak sadar padahal itu menyanyiakan waktu ngobrol di masjid Min husni islamil mar'i tarku malayani. Pertanda kebaikan seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi tolong ibu juga. Kalau itu terjadi sesekali, biarkan. Ya masuk langsung ya kapan ya apalagi Jakarta yang sesibuk ini nggak pernah ketemu tetangga ketemunya ya di masjid itu biarkan dia sesekali ngobrol sama temannya cengkrama yang termesu ya tapi kalau sekarang itu ngobrol dari maghrib sampai isak bablas isak sampai jam 9 <laughs> Lah ini nggak beres itu dan nggak mungkin untuk soal jawab masalah fakih <laughs> nggak mungkin soal masalah agama wong ngumpul ngumpul ya bodoh podo ini bodoh bodoh jarum pentule kok kan gitu intinya ini pasti ngomong ngalor ngidul <laughs> akhirnya nanti perempuan nah katanya seorang ulama hindarilah majelismu kalau sudah menyebut perempuan dan makanan kalau makanan kelaparan, kalau perempuan ngaco nanti. Pokoknya kalau sudah majelis bahas perempuan sama jin itu nggak ada putusnya. Itu kan gitu. Wah, <laughs> ada cerita sono sini gue ngeliat kuntilanak nih di sini. Lo kemarin gimana ceritanya untuk adanya aja cerita. Tuh empat orang aja itu sudah cerita satu eh, masing-masing bawa dua kuntilanak, ono jin, ono ibrit udah. Itu sampai lima jam nggak selesai. Tambah lagi perempuan. Makanya Majelis seperti ini jelas masih lagos. Ya, majelis yang sia-sia dan harus tinggal-tinggal karena ciri ibadur rahman wa idza marru bil lagwi marru kirama. Wallahu a'lam. Satu. satu penelpon kita angkat yeah. bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Momesi di Jakarta Timur. Silakan. Ya, silakan. Ya. Saya mau nanya Ustaz, ya. kalau kita sedekah <coughs> untuk paman yang hmm. ekonominya lebih kekurangan dari mm -mm. orang tua mm -mm. itu yang didulukan yang mana Ustadz dan yang kedua kalau kita nggak punya uang cash untuk mm -mm. membeli apa mau kredit kulkas atau elektronik mm elektronik yang lain mm -mm. Uh, ke teman gitu tidak melalui bank itu mm. termasuk riba nggak Ustadz terima kasih Assalamualaikum uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama ketika sedekah itu diberikan kepada paman yang kondisinya lebih Ap, uh, mungkin lebih dari orang tuanya. Uh, uh. Intinya gini. Uh, Rasulullah SAW mengatakan as-sadaqatu ala al-aqriba sadaqatun wasilatun. Salat sedekah kepada sanak kerabat itu sedekah dan sekaligus silaturahmi. Sekarang prioritasnya adalah masalah kebutuhan. Namun dalam konteks apapun orang tua itu nomor satu memang. Tapi kalau orang tua kecukupan, maka kita pindahkan kepada yang lainnya. Jadi intinya sadaqat uh, as-sadaqah 'alal aqriba itu sadaqatun wasilatun. Itu ya. Adapun yang uh, apa namanya tentang tentang kredit. Uh, kredit kalau memang barang tersebut itu sudah miliknya dan sudah dibeli dipindah dari tempatnya dan itu bukan hilah daripada riba maka dibolehkan ya wallahu alam bisawab. Baik, satu kesimpulan akhir untuk kajian ya, kita. Uh, Alhamdulillah kita bisa mengkaji satu hadis 993 dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW menyarankan kepada syabab pemuda karena pemuda adalah madhannatu syahwat ya. Kenapa ditekankan kepada pemuda karena mereka adalah pusat gejolaknya syahwat. Walaupun yang lainnya juga dianjurkan kalau memang boleh, ya, mau ya. Kemudian tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan solusinya kalau tidak bisa, maka imma budak karena tidak ada tasari, maka yang selanjutnya adalah puasa karena itu adalah wijak sebagai ganti fungsi daripada kebiri yang dilarang oleh Islam, maka tidak ada kebiri dalam Islam, tidak ada sok dalam Islam. Yang ada adalah puasa, karena itu sudah bisa menudukinya. Dan pernikahan suatu sun, suatu sunnah para rasul, para nabi, yang merupakan suatu media utama untuk ibadah dan juga untuk melahirkan generasi menyalurkan uh, apa kebutuhan biologis yang paling aman, paling bersih dan tidak ada tidak tidak kalah pentingnya media untuk berdakwah yang bagus.